Mohon diterangkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "La tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabrih." Ini larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya alaihi wasallam untuk menyolatkan jenazahnya munafik. Allah katakan jangan. Jangan salatkan dia dan jangan engkau berdiri di kuburnya. Pertanyaannya apakah ayat ini juga termasuk bagi orang yang tidak menjalankan salat? Apakah juga terkait dengan ahlul bid'ah? Hukumnya demikian. Bahwa kita tidak boleh menyelatkan mereka. Para munafik. La tusalli ala ahadin minhum mata abada Jangan sholatkan seorang pun yang mati dari mereka, para munafikin. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita bisa memastikan si fulan munafik? Kalau Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Dan para sahabat melihat Hudayfa ibn Yaman, sahibus sir. Hudayfa ibn Yaman, sahibus sir. Melihat kalau Hudayfa tidak menyolatkan, maka Umar bin Khattab ikut tidak menyelatkan. Kenapa? Kata beliau, khawatir dia termasuk munafik. Karena Hudzaifah bin Yaman dibisikkan oleh Nabi semua nama-nama munafik secara satu persatu. Sehingga dijuluki dengan sahibus sir, pemilik rahasia. Baik. Sehingga yang jadi masalah adalah apakah kita bisa memastikan atau tidak? Kalau tidak bisa memastikan, maka kita hanya menyatakan saya tidak menyolatkan. Tapi jangan orang lain dilarang untuk menyolatkan. Ya. Misalnya, ya, kalau dia itu dikhawatirkan munafik ya, dengan tanda-tandanya, kalau saya gak akan menyolatkan dia. Kita sebutkan tahdirnya. Kenapa? Saya tidak suka dengan bahasanya, dengan kalimatnya, dengan penyimpangannya, saya nggak nyolatkan dia. Sebab masalah hukum menyolatkannya selama dia tidak kafir masih boleh disolatkan. Selama tidak kafir murtad keluar dari Islam maka masih boleh disolatkan. Dosa-dosanya dengan sekian banyak dosa. Kalau bukan syirik akbar masih mungkin diampuni. Kalau masih mungkin diampuni, berarti masih boleh kita menyatakan Allahumma gfirlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu, dan seterusnya. Tetapi tahdhiran, tahdhiran, lil muslimin, minhu, wa min amthalihi, sebagai peringatan bagi kaum muslimin dari orang yang seperti dia atau yang semodel dengan dia maka tokoh-tokohnya, ustadz-ustadznya, ahlul ilminya, jangan sholatkan dia. Apa kata para ulama? Jangan duduk bersama mereka ahlul bid'ah. Jangan antarkan jenazahnya. Jangan sholatkan mereka. Ini adalah tahdiran. Bukan hukum. Bukan hukum. Sehingga kalaupun ada yang nyolatkan, tidak apa-apa mereka kerabat-kerabatnya saja paling lima orang. Itu akibat dari perbuatan dia sendiri. Barakallahu fikum. Akibat dari perbuatan dia sendiri. Adapun masalah mereka yang tidak salat para ulama masih memiliki rinciannya. Dan kalau sudah terlihat bahwa orang ini memang dengan sengaja-sengaja meninggalkan kewajiban fardu ain yaitu salat yang Nabi menyatakan pembeda dalam muslim dengan kafir atau tarku salat maka kita tidak menyolatkannya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam. Apakah yang harus dilakukan kaum muslimin terhadap masjid yang didirikan oleh Syiah di lingkungan mayoritas muslim? Apakah masjid tersebut harus dihancurkan atau boleh diambil alih oleh kaum muslimin untuk jadikan masjid bagi kaum muslimin kalau tanpa terjadi peperangan? Yang jelas ya, saran tadi maka itu menyebabkan Nabi mengatakan aufi binadrik. Laporkan agar dilarang membangun masjid di sana dengan alasan-alasan ya, yang syar'i seperti sudah ada masjid muslimin di sana atau berdekatan dengannya agar jangan dibangun. Ya. Allah alam. Kalau sudah dibangun kewajiban kita adalah menghindarinya seperti menghindari masjid dirar kalau memang terbukti benar-benar syiah rafidah yang akan menyesatkan umat Apakah sikap tawakuf dalam menyikapi kalam masyayikh tentang satu Qarnin karena khawatir menimbulkan perpecahan di kalangan salafin adalah sikap yang syar'i, sikap yang keliru, sikap yang salah, sikap yang tidak mengikuti satu ulama pun. Enam. Apakah ada, pernah ada berhala? Tidak ada. Khuluhu min hadzainil wasfain, kosongnya dari dua gambar. Waktu belajar manakah yang lebih afdol antara awal malam badal isya dan akhir malam? Maksudnya belajar sendiri. Disebutkan secara umum oleh al zahabi rahimahullah adalah waktu malam lebih afdol dari waktu siang. Enam. Dan untuk menghafal lebih bagus di waktu malam. Di akhir malam. nah. Di dalam rumah orang tua istri Ana ada benaman kepala anjing yang katanya buat menyembuhkan bapak mertua Ana yang sedang sakit. Dan sekarang sudah meninggal. Apakah kepala anjing itu harus digali gali dibakar dibuang enam dirukyah jangan-jangan sudah ada sesuatunya dari jin pertanyaan tentang masalah sekolah-sekolah SD, SMP dan sebagainya kan pukul dia Wallah saya bernadar saya akan pukul harus memakai foto dan sebagainya ketika ujian nasional tidak boleh yang demikian nadar maksiyah mendolik eh, pelanggaran-pelanggaran yang katanya terpaksa yang saya katakan nggak ada yang maksa. Ya. Oh, kita nggak resmi juga bisa kok cari ilmu. Ya. Tanpa ijazah juga bisa. Masalahnya sekarang itu ada pergeseran di antara masyarakat, khususnya atau termasuk di dalamnya masyarakat yang mengaku ahli sunnah. Imam Ahmad pernah berpendapat boleh uh, eh, pendapat, harus kafarah dapat ilmu berubah ingin dapat ijazah ini jadi masalah. Dengan sekian alasan, seribu satu macam alasan. Padahal harusnya dari awal pertama sejak dulu sampai hari ini para ulama berbicara yang dalamnya ada berbagai macam mukhalafah syariah ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu bukan ijaz maka jangan lupa tujuan utama cari ilmu kalau dapat ilmu alhamdulillah kalau nggak dapat ilmu berarti nggak beres sekolahannya. Tarik pindah ke tempat lain. Kan gitu. Tapi nggak ada jasa, nggak apa-apa nggak ada ijazah. Yang penting dapat ilmu. Lo nanti nggak bisa melanjutkan, bisa melanjutkan. Kenapa nggak bisa? Emang hanya sekolah resmi saja yang bisa melanjutkan? Banyak marakis-marakis. Sama dengan tebusan sumpah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tanpa ijazah. Banyak majelis-majelis dan majelis ilmu. Alhamdulillah bisa belajar. Maka pergeseran ini harus di stop dari sekarang. Ini pergeres, pergeseran tujuan, pergeseran niat. Yang ya tawalla kibrohu, yang andil besar dalam pergeseran ini adalah mereka. Tokoh-tokoh hizbiyin, tokoh-tokoh sururiyin, yang segala pengennya resmi, resmi, resmi. SD, SMP, SMA, habis itu bikin universitas. Apa efek sampingnya? Efek sampingnya kalau universitas harus titelnya di atas LC, harus MA atau doktor. Kalau gitu gimana? Kalau gitu pokoknya cari jasa. Walaupun kuliah di YIN. Akhirnya Mubarak Pak Mualim kuliah di Salim Ghanim kuliah JIN, beberapa ustadz kuliah lagi, walaupun kuliah UT, kuliah terbuka, semua untuk cari jasa. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok jadi berlomba-lomba ke arah sana? Sejarah sudah berulang. Sejarah sudah berulang. Sekian sekolahan, sekian organisasi sudah berulang. Dulu Muhammadiyah, Al-Irsyad dan lain-lainnya. Semuanya mementingkan ilmu. Dulunya. Dan saya mendapatkan kisah yang terpercaya dari para orang tua. Bahwa Pengantarnya bahasa Arab. Al-Irsyad, pengantarnya bahasa Arab. Matematik bahasa Arab. Thalatha darb, thalatha kam, anta, anta. Kemana sekarang? Pergeseran. Kita nggak bisa begini terus. Kita harus ikut kepada ini kemodernan. Kita perlu ijazah, kita perlu pengakuan nasional, kita perlu, kita perlu. Sampai sekarang apa bedanya sekolahan sekolahan tersebut dengan sekolahan lain? Sama, nggak beda. Padahal dulunya memiliki istimewa. Apa itu? Ilmu din. Itu keistimewaannya. Sekarang hilang. Berapa jam? Seminggu, dua jam. Oh sama ya dengan sekolah negeri. Sama. Apa bedanya? <laughs> Hebat tapi komputernya. Ikhwanifidina azakumullah. Kerkal kau yang dibanggakan masalah dunianya. Masalah agamanya hilang sama sekali. Jangan diulang sejarah yang demikian pada kalian wahai salafiyin. Wahai ahlu sunnah, wahai para asatidatil kiram. Jangan. Harus istiqamah di atas ilmu. Pentingkan ilmu. Jangan pakai terpaksa-terpaksa. Apa yang tidak dipaksa. Walam yadkur fihi kafarah. Dalam hadis bab kita. Fi mahallil hajah. Tidak boleh menunda suatu ilmu di tempat yang dibutuhkan di situ. Tidak ada nazar pada maksiat. Saat itu dibutuhkan ilmu dan kafarahnya kafaratu yamin. Iya kan? Tapi ternyata nggak disebut. Berarti tidak perlu kafarah. Tidak sesuai dengan yang diharapkan dulunya ingin menjadi seorang ahlul hadis, ternyata nggak jadi. Ini kafara al-kafara fil al mutaqaddim. Dalam hadis itu tidak disebut, tapi dalam hadis lain disebut. Wah hadis dengan hadis yang lain yufasir ba'dahu ba'dha. Al hadis dengan hadis yang lain yufasir ba'daha ba'dhan saling menafsirkan, saling menerangkan hadis yang satu dengan hadis yang lain. Maka cukup. Ustaz, Ana lagi membutuhkan nasihat. Wal mutlak yuhmal alal muqayyad. Sedangkan kaidahnya hadis yang mutlak kalau ada hadis yang muqayyad maka yuhmal alal Ana mendapatkan SMS dari seorang ikhwah yang intinya dia tidak mau bermajlis lagi dengan anak. Bagaimana menyikapi ikhwah tersebut? Tentunya ada dua kemungkinan Permasalahan pribadi atau permasalahan agama kalau permasalahan pribadi harus diselesaikan dan kamu datangi dia, kamu minta ridhonya, kamu minta maafnya, dan ngalah. Untuk masalah dunia, ngalah. Kalau ternyata masalahnya masalah agama, maka lihat, apakah kamu di atas sunnah atau dia di atas sunnah. Kalau ternyata kamu memiliki kesalahan, penyimpangan, atau yang kamu anggap belum menyimpang, tapi dia anggapnya penyimpang, Ah, kamu harus luruskan, harus tanya kepada para asatidah, apakah kamu yang salah? Kalau memang ternyata salah, kamu rujuk. Kamu cabut ucapanmu, kamu minta maaf kepada dia dan kepada kaum muslimin dan juga hendaklah berubah mengikuti para ulama. Berubah mengikuti kitab sunnah. Nah, kalau ternyata dia yang salah, artinya dia adalah orang yang sudah mulai termakan dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kemudian meninggalkan kafarah dengan kafaratu yamin Qauluhu wala fi ma la yamlik ibn Barakallahu fikum. Sudah habis waktunya. Pertanyaannya masih banyak. Apakah sudah yang merekomendasikan ikhwan Pengapa dakwah pekerja di sekolah Ahli talawun dan Ta'la'ub Serta makar Setel kornen Jangan Mereka Ahlu sembarangan dan ahlu lancang Orang yang nekat berjalan di atas tali Padahal kemungkinan jatuhnya sangat besar Nah, lebih baik mereka-mereka yang berjalan di jalan yang aman bukan di jalan yang sangat berbahaya. Untuk akhirat jangan coba-coba. Ketika sholat sudah mulai takdir, kadang-kadang ada yang masih, ada yang mengasih minyak wangi ke kanan dan ke kiri. Padahal kita sudah pakai minyak wangi. Kalau menolaknya karena kita sudah pakai, terkadang istri juga kurang suka dengan baunya. Apa yang termasuk menolak pemberian minyak wangi? Nah, hukum asalnya memberi atau menolak minyak wangi hilang. Kata Nabi, jangan tolak pemberian minyak wangi karena bau harum baunya dan ringan di bawah. Tetapi kalau sudah mulai takbir, kamu takbir duluan saja, ya, jadi aman. Ya. Karena khawatir dikasih minyak wangi ternyata minyak wanginya nggak cocok. Ya. Ada orang yang menganggapnya minyak wangi itu masya Allah, ternyata kamu berbeda seleranya, itu bahaya, ya. gelisah terus. Ya. Enam, yang jelas sunnah menerima karena umum minyak wangi ya wangi. Kalau tidak wangi bukan minyak wangi. Nah, kalau tidak cocok bagaimana jawabannya? Tidak cocok itu kamu pakai minyak wangi untuk siapa? Kamu ke masjid pakai minyak wangi. Untuk siapa? Untuk kamu sendiri apa untuk orang sekitarnya? Untuk orang sekitar. Maka jangan ukur dengan selera seleramu. Paham nggak? Sehingga kalau dikasih jazakallah khair. Selesai. Kamu mungkin nggak suka, orang lain bisa jadi suka. Terutama yang ngasihnya suka. Enam, jangan ditolak. Barakallahu fikum. Tetapi kalau takbir saja duluan. Kamu selamat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan subhanakum bihamdik la ilaha illa anta wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.